واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي نبي رحمه وقدوه الامه لنيل سعاده في الدنيا والاخره وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Ya sobat hum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika min muzillatil fitnah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bersyukur atas nikmat sehat, gunakan untuk taat. Jangan digunakan untuk maksiat. Khawatir pas lagi maksiat kita wafat kewalat. Oke. Okay. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, barusan saja menjelang maghrib di pertengahan asar mengayal ini dari tanda kiamat itu salah satunya yang disinyalir Nabi Menaksuru jalajil, banyaknya gempa. Yang paling dikhawatirkan adalah gempa akidah, longsor keyakinan, tsunami perilaku, dan itu terjadi hari ini. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kalau kita bisa melangkahkan kaki masjid, tapi jangan sombong itu pun dari Allah tenaganya. Wa ma taufik illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa ke sini bukan karena kita loh. ini gerakan ku Allah. Maka jangan berburuk sangka atas apapun takdir yang menimpa catat. Sebetulnya tidak ada takdir buruk. Sebetulnya tidak ada takdir buruk underline. Garis bawahi. Yang buruk itu cara kita punya persepsi, punya interpretasi, melihat kenyataan dan takdir itu. Dari mana Ustaz dasarnya tidak ada takdir buruk? Makaru wa makarullah. Allah punya rencana. Kita punya rencana. Kita punya rencana. Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana. Rencana siapa? Wallahu khairul makirin. Maka ketika kita berencana, walaupun punya program keluarga berencana, tolong dalam berencana itu libatkan Allah. Kenapa banyak kejadian? Hikmah dibalik musibah. Memetik arti menuai hikmah mengurai makna. Kenapa banyak kejadian? Ya iyalah. Mun ayah kareta nabrak mobil atau motor, nusalah motor, mobil, kareta. Jawabnya dalin jumahan. Angger salah motor, kecuali motor nabrak mobil, mobil disalahkan. Itu mah sudah hukum umum. Kenapa menyalahkan mobil dan kereta? Ngejelas realnya. Ketika hukum Allah diberlakukan, itu tidak akan ada musibah. Saya ngecor santren dong, rencananya tiga lantai, semoga cepat terwujud. Saya juga yang di Jungbrung tuh dua lantai. Cor dong, kan saya mah stayona kieu ngapwe rock and rollnya. Udah make gamis mah pernah nyeri hati, Kemana budak penaik mau pakai baju pemajikan? Nggak saya baju endorse lah. Ya. Dan saya mah sekali pakai pigeon Sekali pakai pigeon alus kene sisih pakai deh. Kang ngebangun pesantren, saya jalan tukang naik dong ke lantai tilu nucan angges. Eh duit 100 ribu alungken kang ngaduk dikait ku suku. Sugan melong sana ngalungken asal pamereti langit weh kedua gocap alungkeun dikait sugan melong kaluhur duit saya eta nuka tilu 20 ribu nuka opat 10 ribu terakhir goceng sugan melong ngalungkeun naon deui curang teh ngalungkeun weh aduk garing kakara melong apa hikmahnya jelema rizki kabeh ti Allah nafas ti Allah gerak ti Allah seluruh kebutuhan Allah yang penuhi tapi ketika Allah seperti butuh dengan panggilannya Hayya Allah sholah ya apalah Bagaimana sikap acuh manusia Lo banu nyamberkan banu nu Mun ibu-ibu ke ngarenos Terus adan berkumandang Ditului ngarenos atau memenuhi panggilan adan Lo lo nama Hayya Allah sholah insya Allah Lain insya Allah lah haula wala quwata illa billah Artinya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan termasuk malam ini kita bisa kesini pun maka musibah jangan dilihat gempa itu udah jelas semua sepakat yang kurang disepakati hari ini ketika adan berkumandang masih banyak yang sholat di rumah cek Umar bin Khattab mah musibah agama ya maka saya nggak aneh Pandeglang, Selat Sunda, Lampung, dan beberapa titik lainnya. Itu aneh, saya melihatnya nggak itu. Kalau kapal jatuh, lihatnya black box-nya. Kuno nih loba musibah, loba nu Allah dengan perilaku. Rizki di Allah, gerak di Allah, semua kenyataan, keadaan berawal, berasal dari sisinya. Semua diurus olehnya dan semua akan kembali padanya. Maka ketika ayat tersurat sudah tidak mampu mengingatkan hati-hati hati-hati manusia, Allah ingatkan dengan ayat yang tersirat, cai bahai ke darat. Donggala sigi jelma di blending terus naon anu situ bondo anu lapindo lapindo dan eureun eta hati-hati berapa kecamatan itu jadi korban tapi lemah heras we hatena teh summa qasat qulubukum entah kalau tidak ada taubat masal apalagi yang Allah datangkan wallahu alam dieu we oya oh dieu aslina wani diriungkeun ngan saya mah teu rasa ada karena mobil kan pas turun rame telepon ke orang Ciwastra tadi teh. Si Hafid ngomong, Ustaz rame cenata ayat ini. Fain atar habun. Terus saya kamarana. Ida zilatil ardu zilzalah Ketika bumi digonjang-ganjingkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Isinya akan, bumi akan mengeluarkan isinya. Manusia nutup beragama akan kaget dengan fenomena itu. Wa qalal insanu malaha. Ayah naon iya maneh teka masjid, maneh temaca Quran, maneh kurang serah. Maka dalam sholat wajib, setelah berjamaah, disunahkan kalau mau sholat rawatib itu pindah. Biar bumi catat jadi saksi atas perbuatan dan ketaatan kita. Kalau kita nyataat Berarti kalau bumi dipakai maksiat, marahlah bumi itu. Gunaun, cai laut dominan bahaya kadarat. Nyanyalah di Bali mah di Tarongengan tuh pakai moe surah besok kan saya ke sok ke Bali lain dosa neangan bahan dakwah tingali dosa jadi tingali sen katincak pokoknya mun balik tip Bali hafalan teh bubar loba weh Berem kadele bentak karasa akhirnya solusinya yang berem bentak. Hese saat ini hari ini detik ini kita sulit nyingkat tina dosa demi Allah hese red ka dia ayah red ka dia ayah komo rujit teh mun ke naik mobil ayah nu naik ninja dibonceng awewe cangjutna ka ciri sok hayang nyeret leuwihna yang ngasupan kencleng teh bujur kotak amal cuman Kejadian-kejadian itu akan terakumulasi dan memicu, memacu goiril magdubi alaihim, berlindung daripada manusia-manusia yang dibenci Allah nyaho tapi embung bekerja tidak ikhlas bergaul tidak pengaruh gitu wa istiqomah di terbalik ayo salat alhamdulillah semenjak ada masjid Ibnu Sina abdi mah tara kagoda kunu salat ngomongnya jika nu benernya bulan puasa botram we nah bu kan dia tuh bulan puasa abdi mah ti kapungkur ge tara kapangaruhan kunu puasa tanya dibalikan wajar kalau Allah marah rizki ti Allah. Saya pernah main ke cagar alam Pangandaran. Disambutnya lain ku jelma ku monyet. Sieun dong. Alungan gorengan tewak. Alungan cau tewak. Alungan suuk tewak. Alungan bala-bala tewak. Bari sesegrok mana cengekna. Alungan rokok tewak. Nges diberes segala rupa. Kanumerena kumaha. Monyet ngabjebian. Jelemate dina Al-Quran Al-Baqarah kunu kirodatan khosiin keadaanmu seperti kerak kabeh ya? Allah semua dibikin ku Allah dipenta sholat tepat waktu insya Allah hati-hati perasaan gak enak ini kejadian belum seberapa rekit wae coba mulai sholat berjamaah tilawah sedekah biar juna tijaratan lantabur mau bangkrut Musibah bukan masalah kalau kita berakidah. Ketika Ibrahim dibakar api, tung Ketika Musa ditekan Fir'aun, laut kenapa jadi terbelah? Itulah pertolongan Allah. Bukan musibah. Musibah mah ketika kita jauh dari Allah. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kan eta realna teh la ilaha illallah anu makari Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah. Fa'in tanaja'tum bisyai'in farudduhu ilallah wa rasul. Apapun masalahnya, tolong kembalikan ke Allah dan Rasulnya biar Allahnya nggak marah. Gerak cobaan. Mulai dari detik ini, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Resolusi 2019 rek 2019 sepakat ganti kalender Ah, awas tong dicilakain ganti presiden ke saya ditewak ganti kelakuan ganti visi misi mikiran dunia we akhirat dunia ini semakin jauh dan menjauh kita tinggalkan akhirat semakin dekat dan mendekat yang kubur beki di deketan kitanya aja nggak sadar hidup ini seperti eskalator ketika ke bandara terakhir Jepang Korea Royal Lumpang ternyata ya, ya eskalator naik eta cicing gerak tidak gerak amal tidak amal semua dihantar menuju persudahan maka kiamat dibagi tiga catat satu sugro kiamat kecil kematian seorang dengan penyakit celakaan apapun penyebabnya semua ada ajalnya kedua kiamat wusto kayak kemarin gelang ternyata jumlahnya tidak sedikit mungkin ucek rasulullah ngalaman kiamat kubro ketika bumi gonjang ganjingkan amma alun anin naba'il adim berita besar alladhi kumpihi mukhtalifun kalla alamun semua panjang banyak di juz 30 itu tentang kiamat dibaca ngeri dipakai salat engap dan tanda-tandanya ayat sa'ah bermunculan hari ini sing jadi pemicu musibah sok hapeken budak mun rek ondangan mun aya kepentingan ka kolot nah berhenti karena tanda kiamat itu satu kubu melahirkan majikannya. Saya paling marah besar ke istri saya. Mas, orang masuk ngaji, tong sok mihapekeun incu kan ini nah. dan ini nama mau nolak atau we tapi cek isyarat agama nggak boleh emang indung orang babu Ay, hari ibu mah bega statusnya mam you are my everything mah kau segalanya ku si mama langsung komen segala nage ku mama Nyengit popoyan? Kumama. Ngampihkan motor, mun orang telat, kumama. Miape incu, nyese, nyalinan budak, mama segalanya. Eta nu memicu, kan memetik hikmah di balik musibah. Nges dan nges terjadi musibah mah. Hikmahna naon, kela penyebabna dulu. Dan mau musibah teh lamun tekausalitas sebab akibat. Karena ada ayat, Innallaha limu miskol miskola darrah. Allah tidak memberikan kezoliman sedikit pun. Jadi yang terjadi siapa yang menyebabkannya? Surat Ar-Rum. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Apapun yang menimpa kamu itu disebabkan tangan-tanganmu. Piratina tanda tangan. Nah tanda tangan jadi musibah menandatangani dengan jabatannya lalu menyetujui penepengan pohon di hutan. Lalu jutaan pohon dengan tanda tangan itu ditebang secara liar, lalu banjir. Banyak korban doraka. Terkecil micin runtah kawalungan. Orang Cipamokolan. Nukarunya orang balai Endah. Tiap hujan tenyaman. Manya kasur anak kenteng. Eh ini tafakur. Maka isi umur sebelum dikubur dengan tafakur berpikir lalu tadakur merenung termasuk yang memberikan kontribusi ke musibah itu nggak ketika terjadi. Lalu tadabur baca sehingga saya tahu ayat-ayatnya doharol fasad bil barri wal bahri bima kasabat aidinas apa yang terjadi di muka bumi di lautan di darat di laut itu disebabkan hmm, tangan-tangan manusia itu sendiri tanda tangan sapu tangan tantangan rintangan banyak istilah tangan sok Ayat nah ayatnya maka kalau Google kita tanya menjawab semaunya kalau Al-Qur'an semuanya. Makanya saya kurang mengindahkan Google, e dia Google mengacapruk. Belok kiri, lurus. Belok kanan, geblus ke dapur batur. Mundur di Capeun si tetehna, turun-urun. Nusok ngomongnya kan awewe. Capeun tuh pre liur ah, genwe we. magdub ya alaihim waladolin, berlindung dari dibenci dan tersesat tong sombong tong salah nu dituturkan contoh pulang malam dong ranca ekek barusan negeri lampu pegat misalkan lampu mobil kita pegat ikhtiarnya gimana Ngeles maju kan mobil ayah diharap tuturkan Tutur tuturkan tiba-tiba nu tuturkan rem rem ngadadak ngadat dong jabat capek pak tong rem ngadadak Habis itu tita tadi nuturkan bapak terus nu jadi masalah naon nyamdi jadi nabrak bujur mobil bapak cep pun tanya terus di garasi Abdi. salah nu dituturkan salah nu nuturkan Allah sudah bikin semuanya beres di surat Al-Baqarah ada pernyataan Allah firman-Nya. A'udzubillahi rajim Wa idza qila lahum la tufsidu fil ar. Ketika dikatakan kepada manusia-manusia itu mereka Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Cuma jawabannya lebay. Kalu inna manahnu muslihun. nyun pila lapang golep. Pila-pila di beton caringin tiru luhur dago. Di beton jalan. Mestinya ada air meresap ke hujan. Karena kehalangan beton. Cai palit kehanap. Airnya cai monok di mana? Di orang balai enah. Ngiring kulem cenakang. soalnya hakna ngesti korupsi ku jelema dengan kepentingan syahwat nyun pila HB sampai pemerintahan mengadakan program sumur resapan tekudu meak-meak biaya orang nambah sing sadar dacai nota notaat atau jumlah air yang ada di dunia itu tidak berkurang tidak bertambah sakitu volumena tanu disuguhkan air nantinya orang pemukolan meresep semangat datang lagi naon hatena teh harerang kaciri tina nyuguhan lagi ciherang saya mah cowok sari ah kuduna nginum lagi nutri sari rasa jeruk saya tadi rek beli roti di, eh, di minimart yang sering ningali roti panesa wis jt 80 juta ya Nges-nges gibah, gibah, gibah. Roti panesa. OTW nyari rezeki kan? Min kali plus sama dengan min. Niat salah, cara benar salah. Lain rezeki, mafsadat kerusakan. Maka aduh banyak sekali ini penyebab kenapa ada gonjang ganjing air tumpah ke darat itu ada semuanya di Al-Quran tinggal rajin aja buka di juz 29 juz 30 itu tentang kiamat dominan kalau saya mengurutnya di Al-Baqarah kalau ina menahnu muslihun mereka merasa bisa tidak bisa merasa merasa pintar tidak pintar merasa merasa benar tidak benar merasa merasa suci tidak suci merasa akhirnya yang terjadi Allah cai laut tidak diuyup kan Fir'aun mah payah nginum cai laut disangka Orson bunghak lah Rek Maka apa yang bisa kita petik arti tuai hikmah urai makna dari apapun yang terjadi. Hei, kita termasuk kontributor kejadian itu enggak? Maka saya ajak anak-anak ke masjid, mang, amete musibah agama. Dan paling berat mah musibah agama. Pernah Rasulullah ditanya ya Rasulullah, kan di Cipomokalan teh misalkan jelema teh doraka kabeh, aya nu imana, tapi ketika ada musibah kenapa dibabat semua? Rasulullah menjawab, orang beriman itu pulangnya jelas. Membawa keimanannya. Tapi penyebab musibah itu terjadi karena dominan maksiat di sana. Sok tsunami rata-rata di pinggir pantai. Tinggal yuk kegiatan pantai. Kemarin Pangandaran alhamdulillah omsetnya menurun 80%. Biasa sapeting malam tahun baru semiliar, kemarin 80% hilang karena jelema digiring ke masjid muhasabah. Saya terakhir dengan RK gubernur di Al-Hikmah Ujung Berung datang dia. Terangkan, tolonglah dukunglah kegiatan menta markas nu badak curang teh. TSB terus mampu ngawadahan mengkajian teh. Jadi macetan, jadi fitnah kondusif. Cik menta masjid Cherryville sudah tidak mampu. Menta markas lah, gak sibuk tenda curang teh. Tiungan, orang hariung didinya ngebahas hikmah musibah. Maka kenapa Bandung nyaris tenang, nyaman, tentram. Ayah oyak setik dia. Lihat kajian di Bandung. Kajian ini tidak harus banyak, no penting saya konsisten. Itu yang dimaksud Nabi. Ahabul amal dawa muhawa In Kolla. Tahu pasak, pasik, dinu pacul, letik tapi pak. Lamun pasik na logor, macul semangat cul hiber, dorana nancep. Karena pasik na logor, nu bahaya, pacul hiber, gravitasi berlaku balik di sereng karena celi maka jangan main-main dengan pengajian saya mah kemarin pasca musibah itu yang viral itu video dateureun ngaji cuman tidak publis karena dan saya mah tidak begitu terkenal cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya itu aja nggak sebagai atau nggak atau dalain karena hayang loba follower Rasulullah ge teboga Instagram, Fed, Line, Twitter, Facebook, Instagram follower nepi orang urang Allahumma sholli ala Muhammad dominan. Jadi tong lebay, tong narsis, ya terek ngaji rek narsis. Segala make status OTW Ibnu Sina Cipamokola. Kajian bersama Ustaz EE. -E. e naon kan? untuk nyaho tong nyanyahoanan hirup tong kagok tapi tong ngagokan otw duha otw tahajud bari henteu teteh otw charity jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan tiap ganti rokaat nyen status gibah we jadi nate di share ke grup WA Komen dong arate sama keluar di grup WA. Grup manapun itu, hambur baterai. Terus liar ku tulisan nulain tulisanana di share-share ke nyerang batur. Keluar out of the zona. Nah, terasa di debat. Di WA di share nuk itu, jangan ping aku karena aku di rokan kedua. Kan jadi memicu orang jadi gibah. Ngomongkan si Eta, hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Ria, ria anas ingin lihat manusia. Fawailul solin. Solatnya jadi teka bawa ke Allah. Hancur gara-gara yang dimaksud dengan solat itu bukan Allah lagi. Tapi lebay. We narsis. Wah pret cara solatnya. Tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Cilepe ngirim deh foto. Ya foto orang keruku ya. Ini terjadi mata ku ajar nggak bisa diperingati ku ayat-ayat Al-Qur'an ku ayo diingati dengan ayat-ayat yang tersirat peta sehingga tadi ngalungkan aduk garing menentu diberi waktu diberi sempat diberi sehat tapi tidak dipakai taat malah dipakai maksiat yang kawalat ini yang kemudian Allah marah Allah itu lembut sobaring sakur penyabar tapi kemudian wait and see fanta dirusak ah, tunggu sugro wusto kubro Jakarta itu terancam karena airnya dieksploitasi terus handapnya nges ngolowok cek para ahli tanah mah tinggal nungguan nggak kebros tapi ketika maghrib ke masjid nu macet lain masjid jalan berhenti dululah rizki itu di tempat waktu berjamaah catatan saya mah barusan dibisikin sama panitia Ustaz tolong stimulus kita lagi ngebangun Ibnu Sina masjid mentekudu gede penting herin ku jamaah ini terlalu mewah dibandingkan dulu Masjid Rasul, Masjid Kuba, Masjid Nabawi nggak segede gitu. Tiang nagelin beton ke pelepah, tangkal korma, tiungna pelepah daun kurma sampai ada hadis Nabi kalau udah sholat ngusap banget karena lain karpet kesik. Yang mahal itu bukan masjidnya, ruhnya. Percuma juga punya harimau di rumah, harimau putih Sumatera dong mahal dilindungi ayah di imah orang. Saya pernah diundang menteri, menteri Acamani ke rumahnya. Bekas menteri keuangan atau entahlah. Panggil di kajian kia baliknya newak set setengah jam weh kak keluarga saya. Di mana Pak Arca Arcamanik? Arca Manik mah Bismillah. Kalau memang antriannya masuk jadwalnya pas. Udah datang. Imah nu bengarnya gerbang nage ayah gaiban muka sorangan Keremot, make remote langsung saya ke ruang tengah bari eueus sorana teh ada make speaker pas asup ke ruang tamu kebek langsung hasil ngesang ningali maung mencerong tong siun ustad ternyata apa apaleuna CCTV geus cabakan ku saya teh woi mah asli maung tapi panonang ganti ku kaleci Yuk saya teh selfie lah ngaji ngaji jeng mau lalu ada anak kecil tuh tek tek tek tek incuna naik kanu mau ngata beki yakin ya mau pae ya. yang unik ketika di atas harimau itu anak yang tadinya gelak tawa bahagia menganggap kukudaan padahal mau ngecerit histeris ngoceak maratan jagat ngecerit maratan langit kunaon ya budak ningali berit nyirit cit letik. Nah aku mau tesian ku berit sien. Berit mah hirup kene. besar Epi eh, letik tong ditinggali letik nah hirup nyaho. Tong sok neangan nu gede nu letik kue nu penting hirup. Iya masjid Ibnu Sina letik nepi ka direncanakeun lantai tilu Lause mengontrak tuh. Apa masjid Lause? Penting mah hirup pada gay itu hirup mah nah seri maka nu mah ngahirup kenana komo dihirup kena ku pemuda alatif tingali TSB hirup nu penting mah da kiamat teh disinyalir ku nabi saya ti alenas jamanun bakal datang satu ketika kepada umatku menimpa di mana keadaannya layab kominal Islam tidak ada Islam ilasmuhu tinggal namanya saja hijrah malin tulisan kaos kalakuan oh kaos hijrah di mana tina naon ngana naonan karek hijrah dua minggu langsung segala diharamkan musik haram rokok haram naon dinu haram gawe di bank haram loba hat curhat ing mah eureun hijrah naon karek asuk mesti dicara rekan sama nu ngomong na pangikeun jeung urang saya aja pakai baju gitu masih loba nu komen jika tuh eh make sarung make kopiah pang belikan atuh eh caing Angges lah netizen lah karek dua kali kajian langsung ngecos ini musibah sehingga orang yang dapat hidayah mundur lagi dengan perilakunya Cik saya teh yang gila mana eh mana main haram-haram wae mana sok ngadandog hayam tara apa urusannya dengan nong hayam Nyosok ada nong hayam taruh nyosok atau haramnya nyosok. ada menang meli anger haram telur ayam itu lahir dari perjinahan hayam ayah hayam kawin resmi eh tong dihakan dokna berarti mana mendukung perjinahan itu kalem kalem gerak kalem kalem balem bawa kalem jempling jempet tapi eling Tos hijrah teh tarbiyah, ikuti terus kajian tapi amalkeun heula tengwaka jazmen ini musibah. Maka terjadi konflik beda seutik pendapat pindah masjid nyeun musola. Hey, Al-Baqarah 213. Kana nas umat wahida, asal manusia teh satu. Adam bere baturna Hawa. Khalaqad dakar wal unsa. Jadi sepasang aju aja Apa yang tidak berpasang-pasangan? Porsi meja. Siang, malam. Utara, selatan, timur, barat. Ya, ayah mitos di Sukabumi, Roro Kidul. Berarti ayah Roro Kaler. Jeng Roro Wetan. Nah, si tahu yang disebut teh. Ayah lelaki, ayah awewe. Ya. Apa yang tidak berpasang-pasangan? Jadi tong alergi ke perbedaan. Perempuan laki-laki itu beda. Ayo nama hayang sarua. Maka lalaki jeng lalaki, awewe jeng awewe. Sia jadi kia. Contoh, panitianya keren. Semoga jadi amal soleh dengan acara malam ini. Saya ngaji encander, bolu ngusiap. Kopi pang ninyuhkan. Eh, balik ngaji teh. Sok catering misalkan, dahar bareng. Pertanyaan anak, ayo ngising bareng tuh. Iya nusuk beda-beda ke jadi pasea. Jangan alergi dengan perbedaan. Gak ada manusia yang sama. Kembar apapun manusia minimal lahirnya beda. Ada kakaknya. Jodohnya beda. Takaran rizkinya tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Kematiannya pun tidak sama. Karena masalah beda pemahaman sedikit. Atulah. Contoh. Bu kalau mau tidur baca doa nggak? Kadang-kadang. Nyaho orang kayak non soana nyawa WA langsung sare nyawa Instagram langsung sare oke alhamdulillah kalau masih taat dengan sunnah sebelum tidur wudhu dulu baca doa dulu baca Quran dulu sholat witir dulu tiga rakaat takut khawatir nanti malam tidak bangun lagi seperti Umar bin Khattab alhamdulillah kalau steaknya sudah di sana Ayo bacaan doa tidur teh ker tidur malam ker tidur siang ker semua tidur bu Tuhnya malam hungkul. Ibu, iya dengerin dulu. Metuh, can beres serame. Gara-gara perbedaan ya. Punten, Bu. Ya doan tidur, tidur malam, tidur siang. Ya, setuju kalau itu. Kalau ibu ini kan tidur malam, nggak tong pasean, nggak. Tak iya nu jadi masjid jadi kosong deh. Hep, saya belum tamat, makanya tong sok motong. Ibu suka buang air malam nggak? Omeh tuh. Ibu suka buang air siang nggak? Omeh tuh. Nanti cenah ainu sok doa sarep peting hugo, eh berangna omeh tuh. Hei apa kabar? Di sini pentingnya tarbiyah. Jadi jangan sibuk dengan aib orang lain yang kekurangan belum eh, paripurna ilmunya sok hargai kudaik. Makanya saya mainnya di frekuensi ah kudaik ke masjid nagih alhamdulillah. Kayak di masjid, di ya obrolan nama. Maka dakwah itu merangkul bukan memukul, setuju? Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi, setuju? Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Salah sutik laporkan. Jika nunggus. Nah itu jadi curhat, edit, edit, edit. Aing yang jadi dukun yang jadi ustad mah. Ustad mah salah sekali ditaringalkan, di di netizen, wah diviralkan, mending dukun. Sekali bener di darat tangan. Resiko, kalau melak pare sok jadi jukut, melak hadema sok ayah butut. Coba kita ahli maksiat ada nggak yang menghujat? Bu dulu nggak berjilbab mau ayah ngomong. Ketika ibu make gamis dicadar, kemana karung lempang pasti. Eh aslina, emang gampang hijrah, penuh tantangan. Saya ke masjid, pertama-tama dulu awal-awal dari papatahan ku si mama apa yang mau ke sholat ke masjid masjid dong era-era ge kering lempang we si anjing ke masjid <laughs> si anjing punten pada KM dari mah anjing anakna jeung mu alap deh anjingna ge can boga dosa hmm riweuh jadi nate, Ta jangan sampai mewah masjidna, tengilu udunan, tapi riweuh gara-gara bawa pemahaman yang dipaksakan. Ya nu hiji utek-utekan, nu hiji henteu riweuh. saya temu utek-utekan, berarti maneh sholat tehusu? Naon nepi ka apa? Nu gigireunana utek-utekan. Ayeuna maneh eta geus salat ku sapeungeut, lieur ningali curug sia ah jadi cik buang tuh usum tuh usum nanti loading sendiri nanti surfing sendiri nanti searching sendiri dakwah mah mengilhami bukan menghakimi ayo bener deh sah Allah nggak cina deket lah jangan Allah kayak Allah numere hidayah jangan merasa benar setuju maka asal manusia itu Al-Baqarah 213 1 diutus kitab Al-Qur'an dibawa nabi lalu manusia berbeda pendapat tenanaon Numa seakan malain beda pendapat beda pendapatan tanu jadi konflik masjidnya teh uang kas struktur organigram terus mun masjid jami entong sok diakuisisi ku hiji ormas ieu mah masjid persis ah nu NU mung asup ieu masjid NU nu lain mung asup entong matak saya tugasnya nyabutan plang-plang eta ditato budak pang Cina pengajian meta Cina murota nubar gerkil Cina tartil nges ayat tuh budak briges ektese monrek sholat berjamaah lalu melirik si anjing monrek tadi tuh anjing cek monrek teh waniun jadi menyatukan umat mah cinanya ratu weh mentak saya mah sering ngayakin program ngaliwet di masjid nu tadi napa saya ke kubotra mah ngahiji menyatukan umat itu cinanya ratu kernya tuh ngong adan beres dahar kan sarolat berjamaah wifi-an masjid teh minimal taletring kan Hanya ngestetring di masjid tengilu salat era alhaya nanti muncul rasa malunya ngilu salat casana lobaan kan jelema mah mending teboga beas jeung teboga baterai eureun heula neangan masjid Padahal kaya miring ngecas saya mau di lobaan casan masjid teh No, nepi istilah Masjid Al Jasan. Dakwah itu merangkul sok kebutuhan masyarakat no, untuk kolokdam tuh kayak kopi. Jadi pinu we masjid Itu dakwah. Ruksakna dakwah di orang mah merasa benar, merasa bersih, merasa pintar, merasa suci, tidak benar merasa, tidak pintar merasa, tidak suci merasa. Sehingga dan adan sendiri, komat komat sendiri. Sholat-sholat sendiri, masjid al sendiri. Apa Ibnu Sina? Tokoh naon Ibnu Sina? Tokoh terang. Kudu jadi rumah sehat, tong jadi rumah sakit. Sawe nu asup dia jadi jager hatena teh. Tercerahkan seperti rencana Pak DKM tadi. Tolong kalau ada sedikit-sedikit persepsi, interpretasi, tafsir yang berbeda, lihat kesamaannya aja lah. siapa pernah dicarekan, Ustaz, nah subuh teh kunut, uh sampai di dan teu apa doana cuy, Di mana salahnya saya? Terus kudu ngabohong. Cicing we. Tak geus nitah imam subuh ka saya, hese ngapakeun doa kunut teu apa-apa. Lain teu beuki, da geus sekolah teh hese ngapakeunana. Walaupun terus belajar. Jadi we riweuh. Tong nitah ustaz tara kunut ceuk saha? Mun orang ngamakmum kan nukunut, tara mihelaan, abi tipayunnya, tara dihargai ku orang nya. Jadi riwe, cik tong hewir, ninja hatori weh nikmati perjalanan hidup asik tong riwe, bungus ke omongan kita calager, musibah. Nah jadi musibah kakara dipetik hikmahnya. pas ulah keluar tinu tema. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi dia yang terbaik di mata Allah karena pertobatannya. Ikhlas. Mau ya, teh suantana, dia semangat, sok. Sorong sih itu, tau angin imaman. Eh, sok belajar, belajar. Imaman dok, Di luar prediksi, sorana ngenahan cakur anan nikmat. tapi dia belajar. Abe terharu rokaan teh hiji. Bener tong goreng sangka hirup. Pantai dua, apa fatihah ngenahan Baru muncul masalah. Ngobelong. Mamu mas mulai duduk aing ge. Heeh hiji mah lancar. Ieu naon jauh Mamu Makmu teu kuat tadi latih, Subhanallah. Subhanallah. Eta imam bijak malika tukang baik kulhu deui. Takong biwe diajar, diajar, diajar, ingin terangkat dan mengangkat derajat, harkat dan martabat. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah berjanji akan diangkat beberapa tingkatan manusia-manusia yang beriman lalu mencari ilmu. Beda saya ge mas santren teu beres tapi tuluy diajar. Sekolah teu tamat teu boga biaya kuliah teu pernah tapi enak asup ka Unisba, asup ka Unpad. Kantor saya di ka Unpad yang baru Fikom. Bukan sekolahnya, Mana itu sekolah tapi nyakola. Setuju tidak? Lalu dengan ilmu yang sedikit sombong, mulain salah. Ini persoalan yang harus dikikis satu persatu bersaudara. Halus mana preman mau di masjid yang ustad mau di tempat prostitusi? Ustad mendakwah mah. menjajan jajan mah cilaka weh. Tapi jajan naon lah, Kan ayah ronde dirinya dinya ronde ketane saritem orang mah apa dosok penggoreng sangka meninggali orang di saritem satu waktu baturan mesti jadi fitnah dinya loba dulur orang nukudu kudu keluar tidinya teh kikituan wae sing maot keur kikituan preman maot di masjid nya alus keur tahajud mah berarti tobat preman maot di masjid cantang tuh alus mun maotna ka mau ampli nya hesenya matak bersihkan hati lamun masjid yang makmur tak sama sok ribut yang DKM DKM nu sentimen tak budak ditato memincingkan matanya dengan sinis kita rima tuh sholatnya ada kadengeun aku ngono ditato na pak ayat tuh tiap sholat bapak narima surat tanda terima di Jibril atau sholat bapak ditampi kwetansi alus aing ke jawaban tetah hargai jika mereka ibadah untuk itu musibah Fala tujaku anfusahum. Jangan merasa bersih. Walakin Allah yahdi mayasa. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Entah saya pakai kubluk, amet loba dedengean, gandeng. Kil salah gitu lain jadi mana nu ngatur urang lain Allah nu ngatur urang. Jadi doa teh kumaha mana manena? Punten ka para netizen kan Ka para hater di YouTube kan mah ya edit heula mang dak 50 juta kamari bari lain orang nu nguploadna aslina apa hasilnya doraka gede tak wah terhambat gara-gara kecemburuan maka perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan yang menyebabkan perpecahan adalah musibah kedengkian aing udah piking aing udah dicek merasa bersih bangga dengan kelompok berenang Tujuh tidak sok tidak iya Ibnu Sina bakal steril makmur Madinah dulu kecil, sekarang kan terkenal saya bayang ke Madinah. Saya doakan yang hadir malam ini tahun ini umroh. Sudah niat bu? Senapung kan? Paling nepi ke jalan suci. Nyasoke niat mah datang pakai kuota tuh. Ya, doa mah merubah takdir bu. Udah sakit tiap umroh teramaya endorse gitu. Ya, merek jajak kalau heron kasiro. Jadi sing sing bersih hati lah. Karena ketika hati dengki, iri, tegil namanya. Gila liladina amanu sirik ke jema jaman iman lainnya. Asa surga numanena sana itu sudah musibah ukuran Umar bin Khattab. Tidak ada perdamaian, konflik. Bangsa kita lagi di seperti itu kan. Ya, terjebak kabeh. Akhirnya masjid jadi kosong. Dari fenomena masjid kosong, rumah Allah kosong berhenti orang berdoa. Pahala berjamaahnya hilang. Satu tambah satu itu dua tujuh kalau dalam berjamaah. Walaupun berdua. kita barokah. Nah sekarang kalau tidak dakwah, mengembalikan manusia dari zona jahiliyah ke zona rahmah, itu bahaya. Maka daerah-daerah yang krisis kegiatan agama, nah, berarti upasakan oyak oh ya, ya zulzilatil ardu zilzalaha wa naqsuru jalajil. Kenapa bumi bergoncang? Memang itulah ayat sa'ah tanda-tanda akhir zaman. Hikmahnya apa? Dari mikro aja dulu. Saya rumah teh di Jumbrung, biji di Sindang Laya. Sok memotoran dong, kacaringin tilu asup di itu apa? pak, bahion iya, barius. dongeng di warung kopi. Kita jelemanya punya kegiatan nyenan peyem. Peyem tahu tape. Cimenyan, cimenyan dijual ke Cicalum ke ke pasar kisah unik di sini yang saya petik arti dua hikmah urai makna Baju dong si tukang boyo meta teh karena subuh naik dagang tiga hari prosesnya dan depan sambut dimulai di ala dipesekan disepan puluk diragian tapi kaya di boyo. dan depan maka daun jauh maka tolong berat oh, tanggungan seperti itu aja kegiatan satu ketika Terus tahajud hayang omsetna alus murid. Minta ke Allah. Ket, reket, reket, reket. Nah surat subuh teh ditangguk. Baru sepuluh langkah dia memikul tapenya itu. Ting nincak naon tikulubas ke sawah. Bahe. Ambek. Ya Allah. Mana tahajud abdi nu penting. Direk dagang yang rizki halal ku anjen. Dengan takdirmu bahe dicicak tang ngana balik ka imah nyok kunaon pak pae eh, aing mah tahajud deui naon cenah kadon kieu musib musibah dong apa hikmahnya datanglah cek mana si akang tuh ambek tuyumna bahe teu kapuluk hiji ge kudu atoh ya mun si akang nepi ka init ka pasar naik mobil nu biasa ditaekan ngabring tukang payung hungkul dicaringin tilu asup ke jurang nggak si akang kun selamat gara-gara lu kan saya katakan di awal tidak ada takdir buruk kalau persepsi kita berprasangka kita kepada Allah lurus jadinya ngahulem kamari terjadi Lion Air ada orang beli tiket lalu tertinggal amek-amekan di bandara beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa Lion Air itu jatuh atau tadi nama tahu hikmahnya musibah yang terjadi yang kita terima informasinya jadi mendekatkan kita kepada Allah data rizkina namun tadi gitu kan mah maneh mah mau ingat aslina sok ibu ke sok menang meren maka musibah dari kacamata lain ada orang ganteng lah mun saya ngagamarkeunnya tinggal iwan udah hareup lah eh, Saya mah teu kasep ngan payu Bapak nu nukasep teu parayu Berarti musibah. Ganteng-ganteng mubazir. Ya. Datang dong ke Syekh. Syekh, stres eh. Duit lo bapak nggak butuh lo eh. Pemajikan soleha, barudak sehat, ranking. Duit lancar. Mobil, ya tinggal pakai fenomena eh, apa ini Syekh. Syekh seri. Awas ke dilaknat. Awas mana ke dilaknat. Ini tahajud tuh penting. Untuk kita itu laknatan Allah kamu dikasih nikmat dunia Fir'aun pun dapat nikmat itu tapi kamu tidak bisa korup kepada Allah cerita oh eta laknatannya ketika kita tidak diberi kesempatan menikmati jamuan rahmat Allah, Allah berkasih-kasih dengannya itu sudah laknat paham ya jadi menurut orang loba segala rupa tapi itu bisa ibadah ke Allah telaknat laknat saklabah ge beunghar Firaun ge beunghar eta musibah di istijrod disumpun berarti emang itu bukan musibah maka ujian terbagi dua ujian kepahitan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal angkus al-baqarah wa sobirin sobirin sing sabar dikurangi makanan, minuman, buah-buahan, dihilangkan jiwa, kasih pergi, anak wafat. Tidak asobat hum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi tajirni musibah di waktu li khairu minha. Ternyata musibah itu bukan yang hanya terjadi sekarang itu betul. Tapi ada musibah yang mengancam bagi setiap diri. Gak diberikan sehat, sempat, nikmatani, magbunun. Mereka lupakan gak? Biar terhindar dari musibah. Jaga wudhu. Tak kau berwudhu, kau bersolek untukku hambaku. Karena wudhu perintahku. Eka skincare, ke perawatan, belaan, mayar, macet, ngantri, datang, ditetah wudhu kalau Allah itu ngebangun inner beauty jadi gugup kau berwudhu kau bersolek untukku mas wudhu kemana mana? Ke masjid dong. Allahumma ya li rahmatik. Hai hambaku, kau masuki rumahku. Berarti kau ada ke kepentingan terhadapku. Berkebutuhan akan aku. Tidak boleh duduk kalau masuk masjid sebelum dua rakaat sunnah tahiyatul masjid. Kau menghadapku, hambaku. Aku bersiap melayanimu. Bertakbir dong. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku tahu kamu lelah hambaku. Aku tahan kejatuhanmu berapa? Kududuk sujud kemana saja hambaku seperti ibu yang merindukan anaknya yang tak jelas kabar beritanya lama tak pulang begitu berat bebanmu sini ibu ringankan berat beban bumbu. alam nasroh laka sodrok Rabi sroh li sodri nang tunggai di antara dua sujud Allah tersenyum kau masih mengakui aku Robmu hambaku ruku deh sujud deh Allah berbisik Allah'u hambaku cinta padamu hambaku ketika salam ke kanan dan ke kiri Allah proklamasi siapa yang mengusikmu aku yang mengusiknya maka ketika tsunami terjadi di Banten ada satu darul Quran yang selama sedang mengingat Allah udkuruni adkurkum kau ingat aku aku ingat kamu Ibrahim pun tak tersentuh api. Kalau Cipamokolan ingin selamat, bangun fisiknya Ibu Sina bangun ruhnya Ibnu Sina. Adakan kajian rutin, sholat malam, subuh berjamaah, bagi-bagi makanan, Wah, hanya Allah bohong. Wani diriungke. Tak saya mengurangi tidur keliling, besok pagi harus ke Banjaran. Makanya terus bergerak, bergerak, bergerak. Karena rugi kalau tidak bergerak, semua menuju kesudahan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Bukan musibahnya, setiap orang bisa beli jam, tapi nggak bisa beli waktu. Injury time everything. Right? Jadi hebohlah karena ada jatah pertanyaan tiga saja. MC. Saya kembali setelah pesan Nutrisari. Cek, itu panitia maaf Nutrisari dinginnya dong di sini biar pengen dingin-dingin ya saja. Ya? Tong tong dia ngaburin. Tong. Oh. <laughs> Nutrisari sama roti ya. Kalau Saya kurang vitamin C ini. Oke, ada ada tiga pertanyaan eh, kesempatan dari Ustadz Depi bentar. Harusnya empat kan biar adil ya. Ahwat dua. Eh, jangan empat ribu dua ke carikan. <laughs> tiga aja gitu. nah, hiji weh. Oh iya, hiji. Tapi daripada hiji ribut mending obat akur. Oke okay, sih. Dua uh, apa dua ahwat dua Ilhan bentar. Uh, ladies first gitu ya. Biar berimbang lah. Enggak uh, mana mix panitia puntennya mana? mungkin yang di luar juga ada yang oh iya iya ya. ini, ini satu di luar sangat banyak sekali benar, okay. di sini satu uh, Iwan di dalam satu Ahwat di luar juga sama bentar berarti pertanyaannya yang di luar dulu ya oke okay. tapi sambil nunggu Pak mending di sini dulu pertanyaan ya. yang di sini oke okay. Ya. <laughs> jadi ulang balik ini oke Ibu mana siapa enggak Assalamualaikum Ustadz Evi, nama saya Kania, warga dari Cipta Pesona, Blok DD7. Siap Bu Kania, Waalaikumsalam. Uh, begini pertanyaannya, uh, mengenai musibah ini ya Ustadz ya, kita kan juga mengaitkan antara musibah ini dengan fenomena alam yang dikaji secara sains, secara sains gitu ya, dari segi geologis, dari segi topografi dan juga gimana kita harus mau compare ini dengan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita kaji dari dua hal tersebut atau harus kita mengingat yang mana dulu gitu? Ya. Di Al-Qur'an saya jawabnya pakai Al-Qur'an aja. Wa idza aminu. Apapun yang terjadi, ajak mereka beriman. Kalau orang-orang pintar ngomongnya ini fenomena alam. Wa idza aminu kama amanan nas menjawabnya kalu anu minu kama amana subaha ini ada kaitan dengan akhlak manusia ini fenomena alam hati-hati itu sudah kufur sementara di Arum ada dohal fasad bil barri wal bahri ketika diajak beriman mereka kama amana subaha haruskah kami beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman maka ngajak ke siapa tahu kaitannya agama ya mah fenomena alam yang alam sudah tua itu itu biji kita kurang ada beriman ternyata seluruh fenomena yang terjadi ayat Al-Quran termasuk perbatasan laut yang tawar itu termasuk di dalam sungai itu ada di dalam laut itu ada sungai Al-Quran menceritakan itu Google menjawab semaunya Al-Quran semuanya beli Google beli Quran maka nah, kalau pertanyaan itu tadi ITB pernah dapat pertanyaan itu gunawan cek saya tadi pancing soang sorana betarik apa soangku namanya? Saya tes eksakta. Kenapa soang suaranya keras? Karena burungnya yang Saya tetong ego. Dua tambah dua opat. Untuk jumlah empat itu empat kurang dua. Eh, delapan kurang empat. Eh, empat. Sepuluh kurang enam empat. Soang burungnya panjang. Bukan karena eh, soang suara natari bukan burungnya panjang. Ini analogi saja. Eh, bangkong kayak burungnya nur sarana tarik laut. Werik, werik. Teorinya mentah. Lalu apa lagi? Korai. Belum sawah kawak. Ular, ular, ular. Bu. Lehernya sebadan-badan. Suaranya gimana? Tommy praktekin gak pernah jadi orangnya. Masya Allah karena lam yasa lam yakun kula yusibana. Semua sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kamu banyak rusak Ini efeknya. Bukan semata fenomena alam. Alam tenang-tenang saja kalau yang mendudukinya beriman. Ada ayat ya Al Arab walau anak ahlul qura aman wa takau labatana alim barakati minas sami al Kalau satu penduduk negeri beriman dan bertakwa lain musibah diberi berkah Mekah Madinah tinggali kersang dulunya segera ayah ya nama Indonesia tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pret Maya 2000 ngising 2000 bikin ngising goceng Beras ekspor garam ekspor impor ya, jadi cerita saja fiktif everything karena Al-Qurannya dibikin fiksi dibikin tidak dipraktekkan hanya dongeng saja sepertinya asatirul awal ini itu dongeng-dongeng dulu hati-hati itu terjebak kembali ke Al-Quran karena kita beriman, kita memetik musibah menjadi hikmah. Bukan itu, mau taubatnya, rubah cara berpikir, wudhu, sholat, lain bunut di bodasan buk di bereman, buntu di behlan, di beheng hidup, hati kufur, ngeri itu, an ambalhum adal, lebih atas adol maka i al arab masih pelanjutan ayat yang tadi buka al arab sok pelajari akan aku datangkan secara tiba-tiba tsunami aja jam 9 waktu duha ayat ya di al arab Jepang bagla sudah tersinyal gitu. iman akan Al-Quran iman aman Islam selamat insan tertib disiplin mangga ya Allah dan selamat masa menurut pandai kelang orang lima hari masih hidup karena belum punya dosa. Pak Sunda, saya datang selama nggak sampai bisa. Lu musik dong kabe. Saya ngomongan serabang, eh menang main musik kan? Dan si minum ninggali tukang, nah saya obat obak kopi. saya penting jadi obat obat. Ipan kalau disesat berbunyi, dia diceritakan, dia dengan teori. There's not every minute practical life into the right of theory. Religion is for you agama jadi racun karena setiap detik setiap menit teori hati-hati apa The Big Bang teori yang menyatakan bumi ini berasal dari ledakan untuk jawab Bu Immanuel kan yang mengeluarkan teori The Big Bang itu siapa yang meledakannya nanti kita jawab oh ternyata surat pusilat ayat 11 abad keberapa sebelum Big Bang teorinya keluar surat pusilat sudah masuk Al-Quran Sumastawa ila sama'i wahya dukhan Bahwa alam semesta ini berasal dari ledakan Oh berarti Big Bang yang dindingnya korupsi Seperti teori Darwin Manusia berasal dari monyet Kita waktu di sekolah hampir setuju Saprak ngaji Quran aing gerido Banyak kasepkir turunan monyet Kalau monyet dulu sudah jadi manusia monyet ayeuna anak saha missing link mata rantai yang hilang what about darling teori recording to Islam orang Singapura datang ke Bandung nanyakan bagaimana teori Darwin menurut Islam saya jawab ada benarnya benar secara evolutif tapi besar salahnya salah dari monyet di mana cina berpisahnya monyet yang dilemah ini kebun binatang tuh in the zoo orang nyamun monyet baheula geus jadi jelema ai monyet ayeuna anak cang cangcang 5 tahun anger beh ya maka hati-hati Bu dengan teori yang tidak diimbangi agama dan akhirnya Einstein ge hampir menyatakan masuk Islam karena dia explore tidak ada kekuatan kecuali kekuatan di luar diri otak itu terbatas maka hati-hati saya kurang suka lihat-lihat wacana-wacana yang menyatakan ini fenomena alam biasa jadi ngajak memang sih hati perasaan gak enak maka rek maca Quran teh kudu berlindung bisik ke salah oke okay, next terima kasih bukannya ini buat misalnya ada Tuh oh, nyana nyaman kita teh nanya mau mau ditanyaan mau diberi cincin gitu. nyangke tuh yang di luar Udah siap ya? Berarti di luar dulu ya, di luar sekaligus dua. Ustaz, nanti setelah uh, ada pertanyaan langsung ditutup sama Ustaz siap. dengan doa. Nyonya banyak lebih subuh waktunya. Ada by WA? Oh ya, ya. tinggal konfirmasi aja. Wow. Bu, maju bu. Mangga. Cek, Halo halo dulu sampai. Ada. Bu, mangga maju Unjeski mah jeung bakso kudu nanya. Ya. Yang geus saya jus sungguh. Eh. Nah, ngopi seorang, Sok atuh bu, buru kaburu imsak ah. Halo. Udah gini aja yang di luar pakai kertas. Uh -uh. Ya pakai kertas kan yang saja. nonton banyak nih pemirsa di rumah dan penonton di studio. Oke okay, ya, yang di luar pakai kertas saja nanti di rumah, dimasukin. Kirim SMS. Berarti aja. yang di dalam aja nih, Iwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ayata. Mana mana? Ya, saya Saya ngobrol jeung Kang Ipte. Aya sora banget. Saya siapa? Jadi murid dingki ya teh. Sok, Ibu maju sedikit. Saya jadi masuk ini Ustaz. Nah, nah gitu dong. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya masuk tapi jangan masuk ke hati ya, Sok. Saya dari komunitas Ibu Berbagi. Ibu Allah Berbagi. Nanti Ibu. tanggal 4 kita ketemu di MIM. Ustaz. Alhamdulillah, Ibu Berbagi, subhanallah. Banyak Bu eh, komunitasnya? Uh, kita komunitas cuma satu. Semoga konsisten dan meningkat Amin, istiqomah. Insya Allah ya. Ustaz, doain ya Ustaz. Suami dibagi nggak? Oh, jangan dong Ustaz. Oh, can nepi kadinya berartinya sok nanya non. Ya Ustaz, uh, saya cuma mau nanya gimana caranya menjaga keikhlasan kita. Kayak tadi ya Ustaz, Eh, sedikit-sedikit uh, kita upload di medsos gitu kan Ustaz. Yeah. Ini gimana caranya menjaga gitu ya Ustaz sementara teman iya ya dia begini kok saya enggak gitu loh yeah. Ustaz. Yeah. Itu cara menjaganya gimana supaya keikhlasan itu kan antara kita sama Allah. Siap. Yang tahu. Tapi kadang orang kan nyinyir gitu ya Ustaz. Yeah. Nah, itu aja tuh Ustaz gimana menjaga biar hati kita yang tetap ikhlas gitu meskipun orang pada okay, ngomong. Paham. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjaga keikhlasan? Nyentong upload. Selesai. Sudah sok pertanyaan yang lain. Nyenya gara-gara ngupload jadi ikhlas nyantong ngupload. Setuju tidak? Sok semoga ibu bisa membagikan suami ibu. Kan dari komunitas berbagi Iya. Juara bu pertanyaannya. Iya, gini, ibu kan nanya. Bagaimana menjaga keikhlasan? Begini Ustadz, kan kita komunitas ya Ustadz, kita ingin mengajar uh, eh, untuk okay. yang lain berbuat baik juga gitu loh Ustadz. Okay. Innamal amalu niat. Pertanyaan ini sering muncul di kajian saya, bagaimana kita ikhlas dalam beramal. Surat Fatir 3529, infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi terang-terangan untuk memotivasi orang, aman-aman saja kalau niatnya lurus sembunyi-sembunyi melatih keikhlasan. Ibu punya kegiatan berbagi. nyesok, sok we keur ngamotivasi batur mah. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Makanya kalau ada yang nyir-nyir antepkan. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Saya bekerja bukan karena orang itu. Saya berhenti dakwah nggak semenjak itu? Enggak, ada lain karena maranehna. Mereka berkepentingan. Yang ada teudunan antepkan. we. Kalau ya, kenapa bu? Antepkan we. Antepkan tong dipayahan ke payah sorangan. Ibu ngadoa ya Allah kalau dia masih baik untukku simpan dia di sisiku kalau mereka tidak baik untukku simpan dia di sisimu nge antep ke tong riwe tong hewir inna ya solati wa nusuki wa mahya wa itu kan tafsir ikhlas ikhlas itu bukan di mulut ada nggak surat Al-Ikhlas, aksen ikhlas di Al-Ikhlas? Wallahu ahad, Allah seman, lam yalid, walam yalid, tuh beda alfil. Alam taro kayu wa ala rabbuka bi ashabil fil disebut Allah tabat tiada abil habi watab. Kalau ikhlas sudah sinyal bahwa ikhlas bukan pekerjaan mulut. Kalau kita ikhlas mau show off juga. Saya infak dua juta lain sombong. letik dua juta mah dibanding miliar mah. Kurang ikhlas tong ditulis hamba Allah tulis hamba Allah jadi dengan ngarana pas jumatan diumumkan terima kasih hamba Allah yang sudah menyumbang sepuluh ribu ke kan diumumkan teh Noel nyata hamba Allah teh sa aing mana riwa teh riwa nggak cicing cicing kurang maniatna karena Allah lu mau ngomong apa lu. mantak lempeng we jika kuda Cuek aja lah. Nepi kepoho di calana, cuek aja. Itulah Bu, juara Bu ya. Thank you, inspirasi banget pertanyaannya. Next. Sok nu deket weh lah tetangga. Itulah. Sudah yang depan. Bu sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isan dari Arca Manik jauh nih Isan tetangga. Terus kemasan. Right, terus? Uh Kusabab mengidolakannya. Didengar kan tak? Karena cintanya sama yang diidolakannya. Tangkep. Harewasan. La ilaha illallah. Siga jawaban saya. Hati-hati lain hore. Kalau seseorang cintanya sudah sama dengan kepada Allah itu musyrik, maka ingatkan tiada Tuhan selain Allah. Ibu mencintai suami berlebih musyrik, Bu. Ini fakta. Saya tanya, ibu sayang sama suami? Suami wafat ikut nggak? Kenapa nggak ikut? Sadar Ustaz suami tenu Allah, makanya jangan berlebih. Dah suami wafat, mah ibu nggak ikut. Saya tanya, suami wafat. Ibu rekawin deh mah. Sok ngomong mah di beja-beja. <laughs> Kan edek. Tah matak bapak mau dikawin deh kawin deh udah ya ge Ngan nungguan orang maut. Kan pengkhianat berarti. mau orang mawat mah kawin deh dengar ora kene. Oh pas kawin malam pertama sahanu datang. Jurik salaki. Maneh kawin, ha? orang baheula mawat gara-gara yang kawin dicarek ku maneh. Enak orang mawat maneh kawin, maneh egois sare di Naranjang menang anyuk aing di Kolombia ah ah mau tenang kawin oke okay. awas ini macara cinta menyayangi mencintai lebih ke artis ke ustad gengs temenang kan nabi juga nabi marah itu namanya ta'alsub di aro irijal mengkultuskan itu nggak boleh di ilmu tauhid itu nggak boleh berlebih maka Umar menebang pohon yang biasa dipakai berteduh Rasul lalu orang berteduh di sana tuar, mana mana nyuhan berteduhnya sudah niatnya beda. Ada suatu mitos di sana. Nah, enak kak idola diingatan riweh kadon malik nyerang antepkeun we. Isiki saja la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Ibu suami bukan ilah, ibu tonggeer. ketika ibu diberi nafkah ku suami entah ti Allah lain ti suami. Tak mun suami telat mere nafkah, pauk langsung tina dompet. Amun ngamngep jawab badai nak titipan Allah gitu. Setuju bu? Setuju? Nah habun tuh si bu mah beda wae. Oke, eh. mun suami telat mikun amanah kan Dora doraka suami maka cokot kreatif badai nak titipan Allah. Teke ibu tong ngambek mun suami orang cokot batur ge teke titipan Allah. Palingan si ibu tuh setuju, dangis paham oke? Okay? Jadi sudah, tawas bil hak kamu sudah ngasih tahu, buat tawas bis sober, Jangan bosan ngasih tahu. Sampai dia akhirnya, oh, dakwahmu kudu sabar. tawas Tawasau hak sampai nggak bahwa itu salah. buat tawas bis sober, sing sabar tong dihakimi. Mungkin dia belum paham, mungkin dia kurang peka, mungkin dia sedang fokus menikmati apa yang disukainya saat itu. Tikung di sepertiga malam namanya ya Allah berikan dia hidayah itu lebih aman. tujuh, Next. Once more. Kenapa? Sok dia kan MC. Ya di dalam aja yang di dalam aja. Sok sok ibu mau nanya. Sok. Ini si ibu dulu. Bye bye si ibu bonus. Ya bye bye. Si, terus yang di arah balik na. Sok. Rungelehan ngelehan kawe selalu benar. Sok bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya agak sedikit parah nih karena saya nggak dikasih jadwal dia padat katanya. Yeah. Padahal majelis TMC saya mengundang dia padat jadi udah deh oh, emosi, nanya sekarang. Istri saya... Istri saya juga udah jarang kena jadwal. Iya makanya. Uluhan saya... muka budak. Oke oke ya. sekarang saya mau nanya ya. Siap. Begini uh, Pak Ustadz, ini hikmah dibalik musibah ya. Terkadang kita berpikir bahwa musibah itu selalu yang tidak mengenakan bagi kita. Itu seolah-olah musibah bagi kita. Yeah. Kan kenikmatan itu kita lupa bahwa itu juga musibah. Eh, sekarang ini Pak Ustadz, saya kan di komunitas pengajian ya, Pak Ustadz juga pasti tahu lah ya, sering ketemu muka saya mungkin ya. tapi Pak Ustadznya nggak ingat aja. Saya Kalau saya tunjukin fotonya mungkin ya pasti ingat. Begini Pak Ustadz. Ketemu ibu sekarang, doa. Ya, sekarang begini, pengajian di mana-mana ini booming nih ya. Komunitas-komunitas ibu-ibu ini banyak banget majelis taklim di mana-mana. E, itu suatu bentuk bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu pada hijrah nih ya, pada hijrah. Uh, sekarang yang jadi pertanyaan saya uh, karena saya juga masuk dalam lingkungan tersebut uh, seolah-olah dalam hijrahnya ini mereka sudah kembali ke jalan Allah gitu. Seolah-olah tidak ada masalah dalam lingkungan. Tapi setelah saya perhatikan Pak Ustadz, banyak persaingan-persaingan dalam sesama majelis taklim gitu ya. Saya tidak menyebutkan karena ya itu kode etik kayaknya ya. Tapi uh, yang saya rasakan kok sepertinya umat Islam ini seperti di, lagi diadu-adu gitu. Ah, nggak tahu kita nih ya. Kayak ini fenomena yang tahun baru aja nih yang baru-baru ini lewat ini Pak Ustadz ya. Sekarang kan nggak begitu rame nih di jalanan ya. Karena kami eh, sebagian komunitas sudah pada ngerti dan pada paham bahwa itu memang tidak boleh diikuti oleh kita karena kita bukan contoh Rasul seperti itu ya mesti ke jalan tiup trompet nunggu jam kosong kosong tidak seperti itu pertanyaannya adalah ya pertanyaannya begini <laughs> Pertanyaan begini Pak Ustadz. Durasi, durasi, durasi. Iya dengerin. Yang lain nanya curhat? Enggak, enggak curhat. Yo. Ini, ap, kami ini enggak sadar Pak Ustadz. Bahwa kita ini sedang, tauhid kita ini sedang diobrak-abrik nih. Padahal banyak-banyak orang hijrah ini banyak sebenarnya. Hmm kok kita nggak nyadar gitu bahwa tauhid itu lagi diobok-obok sama mereka. Nah iya. itu gimana nih Pak Ustadz cara menyingkapinya orang-orang yang membelokkan kita yang udah di jalan yang lurus ini gitu. Siap. Terima kasih itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya kasih jadwal dong. Siap. enak panjang. enak eh. pendek. Apakah umat Islam nggak sadar bahwa dirinya sedang diobok-obok? Ya. Ya nggak sadar. Solusinya ibu sing sadar. Tong ngikutin nuloba Pakai dalil saya. Lihat surat Al-An'am 116. Ibu jangan terjebak. Ibu benahi aja. Tak. Nanti akan Allah pertemukan dengan yang sefrekuensi. Ada di Al-An'am 116 boleh dibantu biar sayanya nggak fiktif. Karena nanti viral lagi. Ustadz Demasantren ngomongnya sanggenah nata ayat nata. Barang siapa yang mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, dia akan keluar secara perlahan dari jalan Allah. Hijrah bukan tren, mektok, ametu, fiktif jawabannya. 116 baca MC, gawe-gawe. Tuh di jus, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan, Ibu tenang ngedengar jawabannya. Karena fenomenal banget ini, terus. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang ini, Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Hmm. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. HPD. Jadi ibu masuk komunitas manapun jangan terjebak dengan perilaku mereka. Orang mah hijrah karena Allah lain karena riweh jadi ngurus KTP hese, ngurus kartu keluarga hese, naik ngurus urusan batur bet gampang. Ibu sudah sadar lebih dulu, ngestong capek ke urusan batur. Nu no, penting ulang-ulah gitu. Karena fenomena akhir zaman, umat Islam bakal banyak, tapi seperti buih yang ada di lautan. Berbusa, badan, tapi tidak punya tenaga. Sebab apa? Kebedunya wa hitul maut. Awas, catatannya sederhana Hijrah bukan gaya hidup, hijrah adalah konsekuensi. Jangan merasa beriman kalau belum uji. Saya mah kemarin bersyukur dapat musibah itu wajibullah, jadi saya lebih banyak belajar, lebih bijak, lebih arif. Untuk suka nyalahkan, saya minta maaf sudah. Hater loba nampil lepas. Nu bahaya mah merasa benar, merasa bersih, merasa suci. Nah ini yang terjadi, maka saya hargai banyak orang yang nyir-nyir, eh ngararaji weh kelakuan. Saya bela <laughs> ngaji weh kelakuanan juga gitu. Kebayang temen temen ngaji mana di dahar ya? Harus bijak dong. Udah mau tutup aurat ke masjid, saya hargai. Maka kata siapa? Ustadz yang di YouTube itu, kamu masih jinah, kamu sholat. Kamu masih makan riba, kamu sholat. Harapannya dengan kamu terus sholat, jinahnya berhenti ribanya berhenti. Jadi nggak ada kepentingan wakafah bilahi hakimah. Cukup Allah saja yang menghukumi. Kita nggak ada hak untuk masuk ke wilayah judgment, punishment. Setuju? Biarkan orang mau berkata apa. Muncik dewa mah. Jangan dengar kata mereka yang tak ingin kita satu. Hayang nanti para seawe. Ya, terus ada lagu anak nak Mau bilang cinta tapi takut salah. Antep kan weh. Dapat hidayah dapat hidayah enggak yang penting menang hidayah jadi mau capek gerak mending jumba daripada mikiran batur mah satu lagi di hadapan Borma Bima siap sok sok Make sangu ya make sangu lah atau make mic sok dari mana mas Jo jadi kita jadi kita kapan kita jadian tenang salam dulu dari mana? Sok. Oh nyangges asa ka CS mah. duit ah. Sok. Stop. Sok. Uy loba kieu. Sok bae bra, sok. Nah tengonang sih teh. Nyaho berkeluarga we. Terus kumaha mang kumaha kumaha. Hmm, panjang deh jika si ibu tadi gara. Oklah nepi ka subuh ge tunggalna. Teu duane ya, non. Hmm, babaturan memajikan. Terus ku pamajikan teh di teta asup gitu tanya. Hmm. Kadia cenah kalebet. Padahal saya terkenal gitu yang si babaturan eta teh nya. Hmm, hmm. Ta ke <laughs> pas eta biasa we gitu nya. Di ieu iya, ku pamajikan. Tapi saya mah hari-hari we si babaturan eta sugan kumaha gitu nya kasih dan nya kumaha gitu nya saya basa itu terus terus pas wengina ku saya tadi cek HP nate hmm. cik ningali WA maneh gitu nya hmm. dan ada rada amok gitu majikan teh nya terus oh bu rek naon cenanya cek pemajikan ningali lah, nu tadi saha ya biasa mimiti mah hadir hmm. teh yang ngangkat si pemajikan teh si pamajikan teh terus ah tenang kan maliknya kamu emosi kan saya tehnya emosi oh nges rek direbut eh saya dipaksa kudu dia teh direbut si handphone teh si handphone teh ngenahin asli tak pas pas direbut tas direbut terus saya tanya di di pelong ayah si hanya si etate si lalaki etate ayah cetanana pas di iya nges ayat kan ayat dua gitu si cetan tengah ayat dua duka nges dihapus duka kumanya nya sudah nama dihapus gitunya tak saya tadi tekan ka istri teh sok naon tadi si lalaki eta maksudnya naon tadi dieu ya? sugan kumaha ka orangnya sinte pas saya te si istri saya teh nya teu ngaku ae kitu nya nya ulin sanaon da sabatas babaturan gitu nya ka saya ngomong nafsu saya teh kabur nafsu eh, gitu ya bukan antep <laughs> kabur aja baik baik antep da umur mah apa sok sok sok cina ngemplong sok sok sok kolot mah kudu bijaksana sok Kalamnya daeng lagi tengah dengekin. Sok terus terus. Terus ku masih pamajikan teh? Nafsu kan saya kasih pamajikan. Terus ku saya disekek si pamajikan. Baik, baik, baik. Kabawa nafsu kan? Baik dah pamajikan. Kabawa nah. nafsu. Sok sia ngomong cintanya ngomong sia cinta. Saha tak Uh. Ah. Tengah kuai. Kan untung ku saya. Nggak dicekeknya tengah kuai saya bisa nahan gitu ya. Tah, ayo nate nepi di kamarin nepi ke ayo nate masih kene pasti ya. Eta kejadiannya apa minggu? Ayo nate poin naon. Nah, nu jadi masalahnya adalah Tah enak saya hayang halus deh gitu jangan pamajikan kumaha carana gitu kan solusinya. Guys, tong dikeprokan, dalain japati. Guys paham paham. Gampang jawaban nama. Balik ke imah, neng. Kemarin kan AA nyekek neng. Kayaknya nah, giliran neng nyekek AA. No penting neng mulak buka tulak. so Biasa nah rumah tangga mamang. Ngan tetep. Contoh ucapan aku mah. Oh, kelak, kelak. Kiwa emang istriut. Terus kumaha? jadi kumaha gitu saya teh kudu ngomong kumaha saya nggak dijelaskannya di nakurana kan bahwa si pemajikan teh temenan tanpa seizin suami memakai apa ke rumah gitu nggak dakwahan nanya nah enak aja dia diseret karena nafsu dicekek enak terbalik berapa poe eh? dua poe kekuat kuat hayangna kumaha hayangna Ya, ini ya kumah gitu solusinya. Ya balik. Aing minta hampura. Dan jadi masalah nama lain mama tanah, nyekek didinya. Terus balik minta hampura. Terus simpel, balik minta hampura, selesai. Gentle, the real man balik. Mau ngambek, buka baju. Ngambek kene buka celana. Ngambek kene jogedan. Nah, penting dah ulah sarwana maksudnya nggak nggak nggak ulah sarwana balik balik balik ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuhun nah. untuk balik sare di dia kan kayaknya diusir ku DKM balik balik balik selesaikan aslihu baina akhwaikum Nah masalah selesaikan. Dong ditunda-tunda karek dua poe, sebenarnya batasannya tilu poe, tapi yang kuatnya balik. Oke, okay, masih ada nih dua lagi ya. Sudah terlalu malam. Endah, uh, rancak. Toka dia. Nah, eta pakai muka tulak. Neng ya, buka hadiah. Buka bando As, Ustad, was. Apakah bisnis penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan disebab, disebut riba? Apakah penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan disebut riba? Dan apakah jika riba akan menimbulkan musibah yang tidak terasa dalam kehidupan dan akan mengurangi amalan-amalan hidup? Jelas hukum riba mah tapi ini awana apakah eh, penjualan yang sekarang banyak dilakukan yang mengambil keuntungan itu disebut riba? Penjualan yang mana? Ya ada, ada keuntungan mah besar-besarnya, sepakat mah no, No bahaya mah menentukan si penjual dengan dicicil dianjukan tului persentasenya tidak disepakati karena butuh dicokot peta kayak khusus bab riba mah riba strong ribet banget stres tak tertolong cuma kajana harus khusus apakah ada efek ke yang terjadi sekarang musibah bisa jadi kan ini iya suatu dilarang Allah lalu dilanggar ayat satu hadis yang memakan riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung Assalamualaikum Pak Ustadz saya Hani, saya ingin bertanya gimana sih caranya buat kita anak muda biar istiqomah dalam masalah cinta. Nah, istiqomah cinta. Assalamualaikum Mang Epi, gimana pendapat Mang Ustadz tentang menjual belikan ayat dengan harga murah? Oke, yang pertama dulu dari Teh Hani. Bagaimana saya supaya istiqomah dalam cinta? Ya, mencintainya karena Allah, ulah karena kasep karena beunghar kalau miskin berarti ditinggalkan kalau karena ganteng tindagor kina karena aspal berarti ditinggalkan mencintai yang istiqomah itu karena Allah selesai bertahan itu karena bertuhan istiqomah kan bertahan ya bertahan itu karena bertuhan mengeluh itu karena tidak meng Allah engkau bercintanya lelah karena kau bercintanya tidak lila. sok luruskan niat mencintainya karena saya itu karena Allah karena oleh-oleh karena atau karena oleh-oleh Nomor dua, Assalamualaikum Mang Epi, Waalaikumsalam Mang. Gimana pendapat Mang Ustad tentang memperjuangkan? Nah ini, saya suka kesinggung dari yang DM butuh jadwal saya pada tumaros punten dupi tarif Ustad Epi Sabara, Saya udah tahu ayatnya. Wala tashtaru bi ayati samanan penilaian. Jangan kau jual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang sedikit. Tahu tafsirnya? Bayar sing mahal. Kalau nggak ayat ayah, jangan kau jual dengan harga yang sedikit. Lu saya pasang tarif, itu pantas teteh. Lu saya pasang tarif rugi, sejam 50 juta, cuma menarik mereka 1 juta. Jadi enggak, keluar tina zona eta, itu mana wakil? Kalau kayak sejam berapa? Mata saya nggak seluruh di dua jam ya. Kayak nongetrok, beri tambahan mah. Lu kudu mayar Ya, jadi nggak boleh jual beli ayat itu. Kurang mah butuh amplop, butuh Oh ya, ini bocoran nih. Benernya sedikit sharing. Udah saya teh kikian teh lain tersorana. Saya punya yatim tahfidz 10 di rumahkan di muajirin. Saya besok tanggal 14 dari 5 orang sampai 200 orang. Saya tuh terima kasih. Terima kasih kasih. 10% ke rumah, 90 saya bagi janda, doa duafa, mu'alaf, yatim. Itu yang menghidupkan saya sampai hari ini. Iznillah. hitung riwe. Lima merente. Riwehnya. Ya, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, masalah pendapat mah tergantung pendapatan. Nah tadi kayaknya, kesah. Temenang jual belikan ayat, Gak boleh masang tali. Entah saya suka singgung, saya ngaji mengaji yang penting benar tanggal, nah sama kegangnya asuk. ya, saya pernah diundang ya, setahun orang ngajuin Ustaz budak mungkin sunatan menceramana ke Ustaz Devi. Lu cerik Orang itu coba duit. Maka bayang teh haji bengan gitunya ada ke ge setahun lokonan oh, Ustaz hoyong nawan sok. Pernah disiapin di mana nu hajatna. Teh kagangmu bararangkah teh bikin dewe. Lina. Jadi lain itu masalahnya ini yang kemudian memicu fitnah. Saya gonta ganti mobil, KB mereknya Jajak kalau ada mobil mah aslina Eta ti jamaah nu balager tan pakai mobil urang. Tan rasa motoran tan motor urang. Eta mah janji Allah ya Yang kemarin tan off yuk. Contoh ini ya. Kertas ke gunung hiji waktu nawe, kedua awakna can ngijinan, terus jadwal loba. Mun edeke sama motoran di jalan. Adalah dengan lembut hati kayak sekedar. Usah kenangan motorna. Sama resli, kan sukses dunia mah hak. Haji Harley Hammer nya Hammer nge Haji nge tinggal naon ya Harley itu kenangan sportster tahun seberapa yang penting sportster karena mun fat boy atau road king saya juga remeh na tongong nini nini motor gede awak sedekil oh nyangga Ustaz tunggu Ustaz maghrib aja dulu berjamaah beres sholat Ustaz motornya lagi diantar ke sini motor 200 juta kumaya akadnya pakai yang lebih kebejar. ya memang lain nu tapi tapi seetik milik loba rezeki nya nikmati we nya ayeuna nu nanyakeun tarif dibejakeun anggar merena sakitu kan rujit <laughs> sia teh ongko nanyakeun tapi teu diindahkeun nggak jembring ngaji mah ngaji antrikeun jadwalna di mana wae pasti datang asal sehat kata di orang Majalengka Saat DP heula emang naon itu barang cicilan ini kasus yang kemarin nih, saya diurunkan jadwal nu masuk manajemen sebelumnya karena main DP dijual per jam. Hati-hati saya tetap berjalan dakwah. Kemarin saya eh intinya sampai suka bumi beberapa titik Ustaz kata itu atau sakit Nah, itu udah dugina sakit oh kalau dibuka Jadi kesian saya mah dan mahal di rumah jujur. Bagaimana pendapat Ustaz tentang jual beli ayat? Temenang, temenang, berangkat. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang berarti bayar sing mahal. Matak mun amplop na goreng ini diberi hadis doin. mun amplop na alus nusara rohi. Kan jadi gitu akhirnya. Betul tidak? Ya setong diulah lah. Nges peting ngaji peting ting tetep pantas, Ngaji ha, -ha, -ha sholat subuh keberangan. Ya, ke orang dicarekan ku Allah Iya, Ibu pertanyaannya panjang ting tadi. Mestinya kita selesai. Ya, sudah ah, kita selesaikan secara adat. Yuk doa ah, biar terhindar dari musibah. Astagfirullahaladzim. Sok istighfar ah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayul qayyum wa atubu ilaihi. Sok. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana dalamna, anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar Allahumma inni a'udzubika min mudhillatil fitnah wa min mudhillatil musibah Allahumma gfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin rabbana afrig alina sabra wa tawafana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Saya doakan khusus untuk Ibnu Sina, semoga masjid ini luas tempatnya, penuh jamaahnya. Berkah, magfirah, karunia berkumpul semuanya di sini. Doakan saya selalu sehat karena tugasnya semakin berat dan panjang. Semoga kita dilindungi dari fitnah-fitnah yang menghambat dakwah kita. Bermohon kepada Allah semoga kita semua wafat dalam kesyahidan. Itu saja. Boleh saya menutupnya dengan pantun? Boleh. situ melikopea sekitu WA. ayat tomat, ayat putih, tamat, ei. kasih pondok, kasih panjang, Pak nanti di Cisitu, lain mung pondok teh yang panjang, apal amplop dengan sakitu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi aja ceramah nanti di panjang panjang ame urang diundang di. Kulu kali ada astagfirullahaladzim walakum minkum. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya Fefeni jangan lupa bahagia. Jangan lupa berwudu sebelum tidur. Bangun sholat malam. Mulai mempeng 2019 masih belum lama. Jadikan tahun ini tahun jaga wudhu, tahun sholat malam, tahun rawatib, tahun duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.